Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Apa? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhum Al-Baiquniyah pembahasan yang baru mengenai Al-Mudraj. Al-Mudraj itu adalah kalimat tambahan yang bergabung dengan hadis tapi bukan bagian dari hadis. Itu mudraj namanya. Paham belum? Nah, jadi ada hadis, tiba-tiba ada kalimat tambahan, tambahan tersebut sambung dengan hadisnya. Sehingga orang terkadang mengira itu hadis loh. Paham ya? Jadi mudrat itu artinya itu sesuatu yang dimasukkan secara bahasa. Setelah istilah apa? Setelah istilah itu sesuatu yang ditambahkan oleh seorang perawi atau sahabat. Contohnya, dalam hadis mengenai Rasulullah ketika apa? Sebelum menerima wahyu, Rasulullah di mana? Di Gua Hira. Ngapain? Yatahannas. Dijelaskan oleh Nah, barakallahu fikum yang meriwayatkan yatahanas ay ya Yatahanas itu artinya apa? Ya Yata'abbad, beribadah. Jadi di Gua Hira itu beribadah bukan bukan bertapa. Paham ya? Diambil pendalian orang-orang sufi ya. Rasulullah itu bertapa sebelum menerima wahyu. Akhirnya mereka bertapa di gua-gua itu. Eh, Rasulullah aja buktinya juga bertapa kok katanya. Kapan? Sebelum menerima wahyu Rasul bertapa di Gua Hira katanya. Kita katakan beliau berdiam di situ bukan betapa, tapi apa ya tahannas ay ya ta'abbad, beribadah. Paham Nah, ucapannya tahannas itu tadi hadis. Ya ta'abbadnya ini penjelasannya ini, ini namanya mudraj. Paham Contoh yang lain. Asbighul wudu. Sempurnakan wudu kalian. Ini mudraj namanya. Hadisnya mana? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak Nah barakallahu fikum terbasuh oleh air. Termasuk bagian dari neraka. Mana itu tumit? Anda tahu tumit enggak? Mana tumit coba? Tungkak. Bahasa Jawanya tungkak bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya apa tadi Abdul Ghafur? <laughs> tungkak. Nah, tumit. Jadi ancamannya kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air ketika wudu. Jadi kalau wudu upayakan disempurnakan. Nah, ucapan asbihul wudu itu namanya apa? Mudraj karena bukan sabda Rasulullah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti ada lagi, jadi mudrot ini tambahan ini, perhatikan dulu ya sebelum mana bahasa. tambahan nam dalam apa hadis tapi bukan bagian dari hadis ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Mohon salah. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadir ruwati tasalat dan mudrajat yaitu kalimat-kalimat tambahan atau kata-kata tambahan dalam hadis ma'atat yang datang min ba'di al-fadir ruwat yang datang dari sebagian lafat-lafat para perawi jadi bukan hadisnya itu lafatnya itu yang munculkan para perawi ima sahabat ima perawi yang nah barakallahu fi meriwayatkan darinya misalkan paham belum ittasalat ucapan ittasalat penting ini maksudnya bagaimana maksudnya lafat atau kalimat ini sambung dengan hadisnya sehingga orang tersamarkan ini hadis atau bukan itu loh. Seperti tadi itu, asbihul wudu, asbihul wudu, wailun min aqabil nar. Itu orang mengira ini asbihul wudu ini hadis atau bukan? Karena gabung dengan lafat wailun lil aqabi minan nar. Paham belum? Ternyata setelah cek diteliti ucapan asbihul wudu itu bukan ucapan Rasulullah tapi apa? Tetapi itu mudrot. Paham Kalimat tambahan tapi gabung dengan hadis itu ya. Hadisnya yang mana? Wailun lil akabi, minan nar. Ya, kecelakaan bagi orang bagi tumit-tumit yang apa? tidak terbasuh oleh air, termasuk dari bagian api api neraka. Jadi kalau wudhu sempurnakan. Kadang orang terlupakan bagian sini ya. Bagian apa namanya ini? Nah, mata kaki ini kan sebelahnya itu kan kadang ada cekung ini gitu ya. Nah, itu kadang orang lupa di situ. Seharusnya disempurnakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tumitnya bawahnya tumit. Kadang orang juga enggak peduli akhirnya tumitnya enggak terbasuh. Nah, upayakan disempurnakan. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Hada huwa as-sadis wal 20 min aqsam al-hadith al-madhkura fi hadha an-nadhm wa huwa al-mudrad. Inilah yang pembagian yang ke-26 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun yaitu mudraj. Yaitu apa? Al-mudraj dari kata adraja yudriju idrajan mudrajun mudrijun paham ya Mudrid berarti orangnya yang melakukan idraj mudraj berarti kalimat yang ditambahkan dari itu Mau insyaallah nah barakallahu fikum idraj itu perbuatannya kita lihat wal haditsul mudraj huwa hadits mudraj itu apa sih huwa ma adkhalahu ahadur ruwati fil hadits biduni bayanin ini penting ini Hadis mudraj itu apa sih? Hadis mudraj. Kita katakan hadis mudraj adalah ma'adholahu ahadur ruwat fil hadis biduni bayan. Yaitu suatu kalimat atau kata yang dimasukkan oleh salah satu perawi di dalam hadis tanpa ada penjelasan. Jadi orang-orang ketika melihat tuh dikirain hadis itu loh. Karena nggak ada penjelasan lagi. Nah terus tahunya bagaimana tahunya? Nanti akan ada cara-cara untuk mengetahuinya. Pertama, dengan apa dengan riwayat yang lain. Ternyata di riwayat yang lain nggak ada tambahannya. Oh, berarti itu mudrat. Atau terkadang dengan apa? Dengan enam pemahaman kita. Ini nggak mungkin kalau ini ucapan Rasulullah. Paham ya? Kita harus bisa bayangkan ini nggak mungkin ucapan Rasulullah. Mustahil kalau Rasulullah yang mengucapkan. Itu terkadang bisa diketahui kalau itu mudrat. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi Diketahui terkadang dengan seperti itu. Dengan riwayat yang lain, ternyata di riwayat yang lain itu nggak ada lafaz tambahan. Nah, itu berarti tambahan yang lainnya mudrat. Paham belum? Ayo Berikutnya kita lihat Walihada sumia summiya dan oleh karena ini dinamakan mudraj li'annahu udrija fil hadis duna an yubayyin al hadis min hada al mudraj. Dikarenakan apa? Telah dimasukkan dalam hadis sesuatu yang apa tambahan tadi itu tanpa adanya penjelasan hadis bahwasanya ini adalah mudarat. Paham belum? Dimasukkan digabungkan dengan hadis. Satu rangkaian itu gabung dengan hadis itu ya, dimasukkan tambahan tadi itu tanpa menjelaskan ini adalah tambahan. Akhirnya orang yang melihat dan membaca bagaimana? Mengira itu adalah apa? Hadis. Paham belum? Ini namanya mudrat. Kita lihat. Fal mudraju idzan maka mudroj itu adalah jika demikian adalah laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat di sini, walakinahu min kalamir ruwat, akan tapi mudroj itu adalah kalamnya para perawi. Kalamnya para perawi. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan. Kenapa sih fungsinya kok perawi mendatangkan kalam yang baru, mendatangkan kalimat yang baru? Dan terkadang terkadang seorang perawi itu mendatangkan ahyanan terkadang. Fungsinya apa? Imma tafsiran li kalimatin fil hadis. Fungsinya untuk menjelaskan salah satu kata dalam hadis. Contohnya tadi itu. Nah, barakallahu fikum Rasulullah ketika apa? Sebelum menerima wahyu beliau di Gua Hira Ya tahannas itu kalau enggak dijelaskan orang memahaminya berbuat dosa. Karena al-hins itu artinya al-ism. Al-hinsu itu artinya al-ismu. Berarti orang, wah Rasulullah masa berbuat dosa di situ. Paham ya? Dijelaskan oleh perawi, yatahanat ay yata'abbad. Paham belum? Jadi perawi mendatangkan lafaznya yata'abbad tadi untuk menjelaskan bahwasanya tahanat maknanya adalah beribadah. Paham insyaallah ini? Paham belum? Isa paham? Ayo na'am. Kita lihat. Nanti akan lebih jelas dalam contoh nanti. Au li ghairi dzalik al asbab atau sebabnya yang selain itu dari sebab-sebab yang ada. Wa yakunul idraj ahyanan. Idraj ini penambahan ini terjadi, pemasukan ini penambahan yang kata yang baru ini terjadi terkadang pertama di awal hadis, di awal hadis. Paham ya? Nah, di awal hadis. Wa ahyanan yakunu fi wasati Terkadang juga di pertengahan hadis. Kedua, ketiga wa ahyanan yakunu fi akhiri. Terkadang terjadi di akhir hadis. Ini namanya mudraj. Bisa di awal, di pertengahan, di akhir. Mahum salah Hasan. Paham salah ayo Misalnya fi awal hadis, contohnya di awal hadis, perhatian baik-baik contohnya biar nanti tidak gagal paham. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol beliau bersabda, beliau berkata, "Asbighul wudu" ini, sempurnakanlah wudu. Ada koma enggak setelahnya? Koma itu. Wailun lil aqabinan nar, gabung jadi satu. Ya enggak? Kan itu ada dua kurungan itu, ada kurungan kan? Ada kurungan itu? Eh, ada tanda kurung. Ada tanda kurung, kurung buka, kurung tutup di situ, ya enggak? Asbighul wudu Wailul lil aqab nar. Ada kurung tutup. Seakan-akan itu satu rangkaian tuh satu hadis ya enggak? Padahal ada yang mudrat di situ. Mana mudratnya kita lihat? Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Wailul lil aqab nar. Kecelakaan bagi orang bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Nah, fal marfu' huwa yang marfu' yang sampai kepada Rasulullah Qauluhu wailun lil aqabi minan nar. Paham belum? Ini yang marfu. Wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air termasuk bagian dari api neraka. Wa amma qauluhu asbihul wudu. Adapun ucapannya asbihul wudu, ucapan Abu Hurairah tadi itu, asbihul wudu, sempurnakanlah wudu kalian fahuwa min kalami Abi Hurairah. Maka itu ucapannya siapa? Abu Hurairah. Namanya apa tadi ini? Mudraj. Walladhi yaqra al-hadits dun. Kalau orang yang baca hadis dia mengira annal kullah seluruhnya tadi itu huwa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya tadi itu termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yubayyin dzalik karena di situ enggak menjelaskan. Paham belum? Tidak dijelaskan sehingga orang terkesan asbihul wudu ini ucapannya siapa? Nah, kita katakan itu ucapannya Abu Hurairah. Paham belum? Bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah yang beliau ucapkan apa tadi? Wailun lil aqabi minan nar. Mahum insyaallah? Ya, Pak. Wa al idrat fi wasatil hadis. Contohnya yang idrat di pertengahan hadis ini. Penting ini. Hadis Az-Zuhri an Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya Al-Imam Az-Zuhri dari Aisyah radhiyallahu anha fi kaifiyatin nuzul wahyi. Yaitu eh, barakallahu fikum mengenai kisah tragedi bagaimana turunnya wahyu. Yakni awwalu ma uhiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pertama kali Rasulullah diberikan wahyu, turun wahyu kepada beliau, faqalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi ghari Hira al-layali dzawatil adad." Dahulu Rasulullah saat itu nan ketika awal-awal ingin menerima wahyu, beliau yatahannas di gua Hira. Layali beberapa malam dzawatil adad yang memiliki bilangan. Ya, beberapa malam itu ya, beberapa malam beliau menyendiri di gua Hira tersebut. Ngapain ya tahannas? Orang kan pahamnya ya tahannas itu berbuat dosa itu loh. Karena al-hinsu itu artinya al-ismu. Dijelaskan wa tahannus at-ta'abbud, ya enggak? Wa tahannus at-ta'abbud. Berarti jelas sekarang, oh ternyata tahannus itu ta'abbud, beribadah. Jadi Rasulullah diam di gua Hira itu bukan bertapa ya, bukan berbuat dosa tapi beribadah. Al-hadis. Ini namanya apa? mudraj. Paham belum? Mudraj di pertengahan hadis. Mahum insyaallah. Naam. Walad yasma' hadzal hadis yadhun anna tafsira min Aisyah radhiyallahu anha fi qawlihi wa ta'annus at-ta'abbud. Sekarang orang yang mendengar hadis ini mengira bahwasanya tafsir penjelasan ta'abbud ini dari Aisyah radhiyallahu anha fi qawlihi wa ta'annus at-ta'abbud wal waqi' anna tafsira min az-Zuhri rahimahullah. Namun kenyataannya realitanya bahwasanya penafsiran tersebut itu dari Az-Zuhri rahimahullah wa al an mudrajun fil hadis biduni bayanin minhu annahu mudraj. Nah, maka lafaz tersebut sekarang adalah lafaz yang dimasukkan ditambahkan dalam hadis tanpa ada penjelasan bahwasanya itu adalah apa? mudraj. Paham belum? Kan digabung at-tahannus at-ta'abbud, ya enggak? Wa tahannus at-ta'abbud seakan-akan gabungan hadis itu itu loh, paham ya? Paham insyaallah ya? Nah, kalau yang hadisnya cuma lafaznya tahannas. Paham insyaallah ya? Jadi penjelasan wa tahannus at-ta'abbud itu mudrat dari Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim ya, Az-Zuhri rahimahullah taala. Naam. Kita lihat sini. Wa tafsiru huna la minhu. Penafsiran sini harus penting. Kalau antum enggak tafsirkan orang nanti gagal paham, keliru memahaminya. Ya tahannus artinya berbuat dosa. Kita lihat. Kenapa? al hinsa fil asl huwal ism, ya enggak? Dikarenakan al-hins itu pada asalnya artinya ism dosa Paham belum ini? Ihsan. Al-hifz itu artinya adalah apa? Naam dosa. Kama qala ta'ala wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dahulu mereka orang-orang kufar dan juga yang semisalnya, mereka itu terus-menerus di atas dosa yang besar. Paham belum? Sehingga butuh penjelasan itu ya, butuh penjelasan apa itu ya tahannas. Ternyata dijelaskan oleh Az-Zuhri di akhir di abad ah, barakallahu di pertengahan hadis ini apa? Wa tahannus at-ta'abbud. Mahum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Paham belum, Ihsan. Eh, at-tahannus artinya ta'abbud. Kita lihat. Wa idza lam yubayyin ma'na at-tahannus lashtabaha bil ism. Kalau seandainya enggak ada penjelasan makna tahannus, niscaya tersamarkan dengan apa? dosa. Tersamarkan dengan makna apa? dosa. Ya tahannas na'am seakan-akan apa? Rasulullah berbuat dosa. Kan keliru nanti artinya. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbad. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apa? beliau beribadah. Na'am barakallahu fikum. Wa ta'abbud muzilun lil hifz, sedangkan beribadah itu menghilangkan dosa. Alladhi wal ism yang mana al-hifz adalah dosa. Fahuwa min babi tasmiyatis syai' bididdih. Ini penting juga. Ini dalam bab apa? Dalam bab menamakan sesuatu dengan lawannya. At-tahannus itu kan artinya dosa. Tapi ternyata at-tahannus artinya apa? Ta'abbud beribadah. Berarti lawan dosa beribadah gitu ya. Jadi ini dalam bab menamakan sesuatu dengan lawannya gitu loh ya. Paham belum ini? Na'am barakallahu fiikum ya wa na'am. At-tahannus itu artinya berbuat dosa tapi ternyata maknanya lawannya itu beribadah. Mahum insyaallah. Ayo ya wa na'am. Wa misal misal idraj bi akhir hadis. Contoh yang sekarang mudrat di akhir hadis. Ini penting juga perhatian baik-baik. Jadi antum paham enggak sekarang hadis mudrat itu apa? Mudraj itu suatu kata atau kalimat tambahan yang dibawa oleh seorang perawi, baik sahabat atau yang semisalnya, tapi masih gabung dengan hadis. Paham ya? Tanpa ada penjelasan kalau itu kalimat tambahan. Paham salah? Paham salah? Antum mafhum? Paham salah? Paham? Ayo, ini pahami baik-baik. Kata beliau, contohnya sekarang yang mudraj, tambahan yang di akhir hadis, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala" bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudhu." Faman istata'a minkum an yutila hurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ini. Kita lihat nanti. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, nah dalam keadaan bercahaya dan berseri-seri. Sebabnya apa? pengaruh apa? Bekas air wudhu, Pengaruh wudhu yang dia lakukan. Paham belum? Dibangkitkan dalam karena berseri-seri. Nah, barakallahu fikum bercahaya. Nah, mengkilat. Bercahaya, berseri-seri. Kemudian ada lafaz tambahan. Mana tambahannya? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ini tambahannya ini. Namanya apa namanya? Mudraj. Paham belum? Namanya yang ditambahkan namanya mudraj. Perbuatannya namanya apa? Idraj. Naam. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang anggota wuduknya, kalau misalkan sampai sini sampai apa? Nama barakallahu fikum siku dipanjangkan sedikit, kalau sini mata kaki, eh, ataskan lagi misalkan, maka lakukan. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang anggota wuduknya, khurratah wa tahjil itu maksudnya tangan dan barakallahu bagian kaki tadi itu diperpanjang gitu, maka lakukanlah. Nah, ini namanya apa? namanya adalah nah perbuatannya namanya idraj yang dimasukkan ini yang ditambahkan namanya mudraj. Naam. Wa hadzal haditsu idza qara'tahu fa innaka tadun annahu min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini apabila engkau membacanya maka seakan-akan kalimat yang terakhir ini engkau mengira bahwasanya itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinal waqi' annal jumlatal akhirah laysat min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauluhu akan tetapi kenyataannya secara realita dan kenyataannya perhatikan baik-baik. Nam jumlah atau kalimat yang akhir ini bukan ucapan Rasulullah SAW. Yaitu ucapan apa? Faman aminkum minkum an yutila hurratahu wa tahjilahu al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang anggota wuduknya, bagian tangan dan kaki tadi itu, maka lakukanlah. Bal hiya mudrajatun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan itulah adalah mudrajah, ada sesuatu yang ditambahkan dari ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu walladzi min kalamihi sallallahu alaihi adapun yang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu sesungguhnya umatku nanti dari kiamat akan dibangkitkan akan seru dipanggil dibangkitkan dalam keadaan apa berseri-seri dan bercahaya disebabkan karena apa pengaruh air wudu antum saksikan di dunia aja nampak orang yang suka wudu bagaimana telinganya bersih tapi orang-orang yang nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, antum perhatikan baik-baik itu. Orang terminal, orang mana, orang apa? Terminal atau stasiun atau bandara yang kira-kira apa yang mereka kerjaannya nggak pernah sholat, telinga bagian sini kotor sekali biasanya. Paham ya? Kotor sekali karena nggak pernah di tadi itu nggak pernah dibersihkan. Tapi kalau alhamdulillah kaum muslimin yang paham mengenai wudhu kan setiap hari pasti kena. Iya enggak? Terbersihkan istilahnya ya. Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Allahumma musta'an. Amal jumlatul akhirah faqad adrajaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu minhu fil hadis. Adapun kalimat yang terakhir sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah memasukkannya. Karena apa? Karena na barakallahu fikum tafaqquhan sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu terhadap hadis tersebut. hadza qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah. Oleh karena ini Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab An-Nuniyah, Al-Imam Ibnu Qayyim siapa namanya? Al-Imam al siapa namanya? Antum? Antum? Muhammad bin Ali al Muhammad bin Umar. Kalian enggak tahu lah itu. <laughs> Muhammadnya benar Muhammadnya. Eh? eh? Muhammad bin Abi Bakar. Kunyahnya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Ya, apa itu ya? Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Ma'rufnya dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Beliau berkata dalam nuniyahnya, "Wa Abu Hurairah qala dza min qisihi." Fa hadza yumayyizuhu ulul irfani. Artinya apa? Abu Hurairah mengusapkan itu sumbernya dari dia sendiri. Maksudnya yang ucapan tadi itu ya. Nah, Fa maka menjadilah yumayyizuhu yang bisa membedakannya adalah ulul irfani orang-orang yang memiliki apa? Yang memiliki ilmu dan pengalaman, tahu gitu istilahnya. Nah, para ulama. Wa yuraful idrat bi umur. Sekarang hadis dikatakan ada idrat tambahan itu dengan beberapa perkara. Pertama, bin nasi dengan nas dengan ketetapan dalil yang dalil yang apa? Yang apa barakallahu fil pasti, nas. Paham ya? dengan dalil yang ada. Maksudnya bagaimana kita lihat. Bin nas haitsu ya'ti min tariqin akhar wa yubayyinu annahu mudraj. Iya, paham ya ini? Jadi dengan nas dengan dalil, dalil yang lain maksudnya bagaimana? Dari sisi datang hadis itu dari jalur yang lain dan juga di apa barakallahu fiikum ada penjelasan bahwa itu mudrat. Paham belum? Di hadis ini jalur yang satunya itu ada tambahan. Ternyata jalur yang lain di enggak ada tambahan. Berarti tambahan tersebut apa? Mudrat tadi itu. Paham ya? Naam. Yang kedua, bistihanati an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala qad qalahu. Dengan apa? Dengan kemustahilan. Istihalah itu mustahil. Mustahil kalau Rasulullah itu mengucapkannya. Wa dzalika lidhuhuri khata' fi Kenapa kau itu mustahil? Karena munculnya ada kekeliruan di situ itu loh. Nah, enggak mungkin Rasulullah mengucapkannya. Au Naam, qarinatin tadullu ala annahu la yumkin an yakuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan qarinah tanda. Tanda yang menunjukkan bahwasannya itu enggak mungkin kalau itu ucapan Rasulullah. Paham ya? Enggak mungkin kalau itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kedua. Pertama dengan nas khusus. Paham ya? Dicek dengan jalur yang lain, ternyata apa hadisnya itu datang dari jalur yang lain tanpa tambahan. Nampak enggak sekarang kalau itu Nampak. Pertama jalur A, ada tambahannya. Di tag jalur B ternyata enggak ada tambahannya. Nampak enggak berarti? Nampak. Yang kedua, dilihat itu maknanya mustahil. Ini mustahil yang mengucapkan Rasulullah. Mustahil enggak mungkin Rasulullah mengucapkannya. Yang ketiga, bin nasrin min ahadil hufat al-a'immah yubayyinu fihi anna hadha mudraj. Yang ketiga, dengan penjelasan salah satu para penghafal hadis, para a'immatul hufat, itu para penghafal hadis, para pakar, para jahabidah, para cendekiawan, pakar dalam masalah hadis menjelaskan bahwasannya itu adalah mudraj. Jadi ada tiga cara. Pertama, dengan apa ditek jalur yang lain. Dengan jalur yang lain ternyata kok nggak ada tambahan, berarti tambahannya itu mudraj. Yang kedua, dengan apa? Dengan pemahaman itu. Ini mustahil nih Paham ya? Mustahil nggak mungkin kalau Rasulullah mengucapkan seperti ini. Nah, nggak mungkin kalau Rasulullah mengucapkan seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Yang ketiga dengan apa? Dengan na barakallahu fikum ketetapan atau penjelasan para ulama hufaz, para ulama penghafal hadis menjelaskan ini mudrat. Dan ketetapan para ulama tadi itu. Paham belum nih? Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu na'am. Sekarang kita lihat yang terakhir ini kata beliau, mahu mahu hukmul idrat? Apa hukumnya dengan idrat? Penambahan tersebut hukumnya apa penambahan tersebut? Nakul kita katakan in kana yataghayyar makna bil idrat fa innahu la yajuzu illa bi bayanihi ini penting ini. Kalau seandainya idraj penambahan tersebut mengubah makna, mengubah makna bil idraj dengan menambahkan atau masukkan tambahan tadi itu fa innahu la yajuzu maka enggak diperbolehkan maka tidak diperbolehkan illa bibayani kecuali dengan menjelaskan juga paham belum kalau cuma semata-mata disambung gitu enggak boleh kecuali apa ada penjelasannya paham belum ya enam seperti tadi itu enam Watahanus, dah gitu toh. Boleh enggak gitu toh? Enggak boleh Watahanus atau abut nah, Itulah yang dibutuhkan ta'abbud tadi itu. Biar orang paham, oh tahanus ternyata maknanya bukan berbuat dosa tapi ibadah. Paham belum ini? ewanan Berikutnya. Kata beliau Kata beliau, wa in kana la yataghayyar bihil makna. Kalau seandainya tambahan itu enggak mengubah makna, misal hadis Zuhri, seperti hadis Zuhri, wa tahannus at-ta'abbud. Tahannus itu adalah ta'abbud fa innahu la ba'sa maka yang seperti itu tidak masalah. Wa dzalika li'annahu la yu'aridul hadits al-marfu' karena tidak bertentangan dengan hadis yang marfu'. Wa idza kana la yu'ariduhu fala mani'a amin an yudkar 'ala sabil tafsir wal idah. Kalau seandainya tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan hadis yang marfu' tadi itu, maka tidak ada penghalang, tidak ada larangan untuk disebutkan dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk tujuannya menafsirkan atau menjelaskan. Mahum salah. Hewanam eh, at-tahannut at-ta'abbud. Wa idza tabayyana al idrat kalau sudah nampak dan benar-benar tahu itu ada tambahan, fa innahu la yakunu hujjah, maka tidak bisa jadikan apa? hujjah. Kenapa? Li'annahu laysa min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fala yuhtajju bihi. Karena bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Wa qauluhu min ba'di al-fadir ruwat tasalat dan ucapan beliau dari sebagian lafaz rawi yang lafaz tersebut bersambung dengan hadis, fa kalimat ittasalat jumlatun haliyatun min fa'il atat. Perhatikan ini nahwu ini. Di dalam atas itu kan ada domir mustatir jawazan taqdiruh hiya. Ya enggak? Nah, kembali ke mana? Kembali kepada lafaz-lafaz para perawi. Al-fadhun jamak taksir. Jamak taksir itu hukum muannats. Muannats apa? Majazi atau hakiki? Al-fadhun ini kan jamak dari lafdun. Jamak taksir. Jamak taksir kan muannats. Muannats lafzi atau hakiki? ilmu alat majazi atau hakiki? Majazi. Nah, oleh karena itu ittasalat, bukan ittasala, ittasalat. Di dalam ittasalat itu ada fa'il, dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru hiya kembali ke lafatan itu. Paham belum? Itu maksudnya fa'il atas. Yakni atat muttasilatan fil atat muttasilatun fil hadits biduni bayan. Yaitu lafat-lafat yang datang bersambung dalam hadis tanpa adanya penjelasan. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, mudraj itu adalah enam suatu lafaz atau suatu kata yang dimasukkan oleh seorang perawi dalam hadis dan masih gabung dengan hadis tapi tanpa adanya penjelasan. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.